رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Sintani la turaddan Ad-du'a'u indan nida Wa tahtal matar Rawahul hakim Sintani dua perkara La turaddan Ma turaddan Tidak ditolak Dijamin diterima Pertama ad-du'a berdoa indan nida ketika adzan. Kedua doa tahtal mator ketika turun hujan. Ada saat-saat yang disebut saat ijabah. Saat doa diterima. Di antaranya dua ini, bukan terbatas hanya dua. Seperti sepertiga akhir malam itu doa diterima. Dalam hadis Nabi bersabda, kalau sudah lail akhir Nazala Rabbuna inda thuluthul lal akhir ila sama'id dunia. Allah itu lebih mendekat kepada hambanya, perhatian kepada hambanya pada sepertiga malam terakhir. Artinya Allah lebih menjamin doa itu diterima. Fayaqul maka Allah berkata, ini ditantang sama Allah. Hal min mustaghfirin? Apakah masih ada yang istighfar saat itu? Fa'aghfirullah, maka tentu aku Allah mengampuni baginya. Hal minta ibin, Apakah ada orang yang tobat saat saat itu? Fa'atuba fa'atuba alaih maka aku Allah menerima tobatnya. Hal min talibi hajatin fa'aqdhiha. Apakah ada orang yang masih berharap hajatnya sampai saat itu maka aku Allah akan menyampaikan <laughs> hajatnya. Saat itu adalah saat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga yaitu di hari Jumat ada saat doa diterima oleh Allah. Inna fil Jum'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat itu ada saat sa ada satu saat di mana tidak ada seorang hamba memohon kepada Allah di saat itu kecuali Allah akan kabulkan doanya, permohonannya. Sebagian ulama berkata saat itu yaitu saat imam duduk di antara dua khutbah. di antara saat ijabah yaitu saat setelah sholat lima waktu doa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala malah sebagian ulama berkata termasuk ganjaran orang yang sholat doa setelahnya diterima oleh Allah di antaranya ketika juga menghatamkan Al-Quran Inda khatmil Quran du'aun yustajab. Ketika seseorang menghatamkan Quran, Allah berikan doa yang mustajab. Wah, banyak ada di situ. Di antaranya doa ketika adhan. Karena itu kalau sampean membiasakan setiap setiap mendengarkan adzan berhenti menjawab diteruskan dengan doa maka doa itu diterima oleh Allah doa yang diajarkan oleh Nabi diantaranya Allahumma Rabba hadihi tamah wassalatil qa'imah ati muhammadan al wasilata wal والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا innaka la tukhliful mi'ad. Diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Kata Nabi, setiap orang yang mendengarkan azan menjawab dan membaca doa ini, wajib Eh, wajib lahu syafaati yaumal qiyamah pasti mendapat syafaatku nanti di hari kia kiamat. Kira-kira sampai baca doa itu perlu berapa jam? Sebentar. Asal sampean mau telaten setiap baca, ada adan jawab dan teruskan baca doa, doa itu nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu minta doa sehat walafiat. Karena yang paling mahal setelah iman adalah sehat walafi walafiat. Sallallahu alafiyah fa inna fa innahu ma yu'ta ahadun ba'dal imani afdal minal afiyah. Mintalah kepada Allah supaya kamu diberi afiat, selamat, sehat. Karena tidak ada diberikan kepada seorang hamba yang lebih afdol setelah imannya melebihi nikmat afi afiat. Tapi jangan afiat dohir saja. Dibarengi juga afiat Atin Karena itu memohon Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Setelah itu minta yang lainnya, minta anaknya soleh, minta supaya dia tak panjang umur, minta minta minta nggak ada masalah. Doa setelah adan diterima oleh Allah. Yang kedua, tahtal mator ketika turun hujan. Turun hujan itu turun rahmat. Begitu turun hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung buka pakaian adus. Udan-udan yang tidak ada masalah, boleh-boleh saja, tapi yang paling penting memohon kepada Allah karena doa saat itu diterima oleh Allah Doa itu penting pak. Sebenarnya semua doa dijamin diterima oleh Allah. Udu'uni astajib lakum kata Allah. Berdoalah kamu kepada aku. Aku ijabahi doa kamu. Aku terima doa kamu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an. Kalau ombakku ini tanya tentang aku, kata Allah, aku ini dekat sama dia. Aku jamin ijabai doanya jika mereka memohon kepada aku, kata Allah. Cuma saat-saat tadi itu lebih lagi arjah lil ijabah. Lebih lagi harapan ijabahnya lebih tinggi. Peluangnya lebih besar, kata orang sekarang. Timbul pertanyaan lah kok saya dari dulu doa saya kok nggak diterima, Bib? Saya minta punya duit 20 miliar. Sekarang malah utang 2 juta. Gimana ini? Kok doa saya nggak diterima? Dengarkan baik-baik. Pertama, mungkin Allah lebih sayang kepada kamu. Kalau kamu diterima, dikasih duitnya lebih banyak, jadi Fir'aun kamu. Jadi sombong, jadi maksiat kepada Allah. Akhirnya nggak masuk surga. Allah mengendaki kamu masuk surga. Karena itu nggak dikasih di dunia, tapi nanti di akhirat lebih mahal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan anak kecil main-main pisau, nggak dikasih sama orang tuanya, diambil. Nangis itu anak. Dia benci malah marah-marah, melempar-lempar. Tapi orang tuanya itu bukan karena benci, tapi karena sayang justru. Begitulah juga Allah kadang-kadang tidak mengasih permohonan hamba tadi di dunia karena Allah sayang. Kenapa? Wah ini gak tahu bahayanya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, timingnya kurang pas. Mungkin waktunya kurang persis. Kamu bisa bayangkan kalau sekarang kamu mohon doa, ya Allah beri saya 20 miliar, langsung sekarang dikasih 20 miliar. Wah bingung kamu bawanya. Bingung. Wih tidak bisa tidur. Gimana caranya ini bisa tidur ini? Ditaruh ada di mana? Jangan-jangan ah, nanti ada yang nyuri, ada yang ngerampok, ada macam-macam. Nah, nanti satu saat mungkin akan dikasih pada pak waktu yang paling tepat, waktu yang pas. Hah? Atau mungkin ah, perlu koreksi. Perlu koreksi mungkin kamu yang kurang beres. Sama dengan orang mengajukan proposal. Kurang tanda tangannya. Kurang pas proposalnya keliru isinya mungkin kamu mohon kepada Allah proposalnya nggak pas ini kenapa makanannya haram pakaiannya haram dolim sama orang nggak tepat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang yang berlagak sufi. Dipikir sufi itu penampilan, rambutnya korat karit, pakaiannya kumuh, selalu wiritan tok mengangkat tangannya ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Cuma wamat amu haram, makanannya haram, wamal bas, wamasrobu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, mulai kecil dikasih susu makanan yang haram oleh orang tuanya. Fana yusajabulah dari mana ini bisa diterima? Haram semuanya. Koreksi. Hah? Ibrahim bin Adham pernah ditanya. Dengarkan baik-baik ini penting ini. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, "Ma baluna nad'u fala yustajibu lana?" Bukat Allah ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Kenapa ya? Kita ini banyak berdoa kok nggak diijabahi sama Allah. Padahal Allah berfirman apa? "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku, aku Allah ijabahi doa kamu. Lah kok aku doa nggak diterima? Tak bocor terus loh wiride. kantuk antuk dah hasil-hasil. Kenapa ya? Jawaban Ibrahim bin Adham apa? Li'anna gulubakum mayitah Karena hati kamu mati. Karena hati kamu mah mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Yang menyebabkan hati mati sehingga doa tidak diterima oleh Allah itu apa? Wa malladzi amata? Apa yang mematikan hati? Dengarkan saudara-saudara. Beliau menjawab sama nukhisol delapan perkala yang membuat hati bisa ma mati. Ini jangan sampai lupa ini. Ya. Kalau kepingin doa diterima delapan perkara ini jangan sampai kamu lakoni, kamu lakukan. Pertama, araftum Allah, walam tagumu bihaqqih. Kamu tahu kewajiban Allah, tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban itu. Tahu sholat wajib gak kamu kerjakan, tahu Jumat wajib gak kamu lakukan, tahu kamu tadi itu puasa wajib gak kamu puasai. Tahu menutup aurat itu wajib gak kamu tutup aurat. Tahu kalau kamu tadi itu wajib untuk menolong anak yatim gak kamu tolong. Kamu tahu kewajiban Tuhan tapi tidak kamu laksanakan, sengaja kamu tinggalkan. Koreksi diri kamu. Saya mau tanya, kalau ada tukang misalnya tidak garap, mau gaji kamu? Hah? Saya mau tanya, kalau ada penjahit nggak jahitkan pakaian kamu, mau kamu ngasih duit? Pegawai negeri itu kalau tidak mau bekerja, kemudian dia minta gaji, digaji, dipecat. Kamu jadinya hamba Allah, nggak melaksanakan kewajiban, minta doanya diterima. Model. Pertama, kamu tahu kewajiban, tapi kamu tidak melaksanakan kewajib kewajiban. Kedua, Wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi hududih. Kamu baca Quran tapi kamu tidak mengamalkan. Larangan tidak kamu kamu tidak mengamalkan isinya Al-Qur'an. Dibaca tak quran wala taqrabuz ahli zina. Ala la'natullah alal kadhibin. Laknat Allah bagi orang berbohong, ahli bohong. Dilarang minum khamr, minum khamr. Kamu amalkan, ka, ka, kamu langgar. Kamu tidak penuhi isinya. Itu, itu Quran, bukan kumik, Pak. Itu Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, kata Ibnu Mas'ud. Unzilal Qur'anu lita'mala bih. Lita'malu bih. Fattakhattum dirasatu dirasatahu amala. Quran itu diturunkan untuk kamu amalkan. Isinya. Tapi kamu enggak. Bacaannya kamu jadikan amalan. Enggak paham, Mbak. Quran itu dibaca untuk apa? Untuk diamalkan isinya. Tapi kamu enggak. Yang penting saya baca Quran. Walaupun enggak ngamalkan isinya. Bacaannya dijadikan amal. Baca untuk diamalkan. Jangan berhenti membaca sebagai amal. Sama dikasih surat. Kalau kamu punya pegawai dikasih surat. Eh, tutup pintunya ya Kemudian kamu pergi ke rumah orang itu, ambil barang saya itu dan ini. Dibaca tok, oh, sadaqallah. bes selesai. Sodago fulan misalnya selesai. Ya, udah. Bukan begitu. Kalau kamu itu mendapatkan surat perintah industri presiden misalnya, jenderal memberikan surat perintah kepada kopral untuk dilakukan isinya bukan untuk baca-bacaan begitulah juga kamu itu diberi Al-Quran itu adalah untuk kamu amalkan isinya yang keberapa? Yang ketiga وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته Kamu menyatakan aku cinta Rasulullah tapi kamu tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Tidak kamu amalkan sunnahnya Nabi. Cinta sama Nabi cuma di mulut. Nabi merentahkan berjamaah, nggak berjamaah. Nabi memerintahkan sholat sunnah, nggak sholat sunnah. Ngaku aja cinta Nabi. Tapi tidak menghidupkan sunnahnya nah, Nabi. Pak saya mau tanya. Kalau kamu bertemu dengan gubernur Dua menit aja. Wuh bangga. Malah difoto. Fotonya miring lagi. Jebret. Wuh dipajang ada di mana-mana. Bangga. Ditunjukkan nih saya sama gubernur. Foto sama presiden. Wuh bangganya setengah mati. Padahal cuma beberapa menit. Itu di dunia. Di akhirat belum tentu presiden gubernurnya masuk surga. Tapi sampai dia Ditaroi sekarang. Sampean ditawari sekarang. Kumpul sama Nabi di surga. Ada yang lebih istimewa. Kumpul dengan Nabi di surga Allah. Bukan satu menit, dua menit. Selama-lamanya. Dengarkan Nabi SAW terangkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti benar-benar cinta kepada aku dan jika orang itu cinta dengan membuktikan mengikuti menghidupkan sunnahku bersama aku ada di surga Allah. Bersama siapa? Nabi di surga tentunya yang paling istimewa tempatnya kelas eksklusif itu hebat itu Yang keberapa? Empat. Yang keempat, ini sebab-sebab hati mati. Wagultum qultum maut walam lam tasta'iddu Kamu menyatakan aku takut mati. Tapi kamu tidak persiapan untuk mati. Eh, takut mati, berani mati, pasti mah mati. Takut mati itu bukan karena gemeter. Takut mati itu matinya husnul timah atau su'ul timah. Takut mati itu nanti dikubur selamat enggak dari azab kubur? Nanti di akhirat hisapnya berat nggak? Masuk neraka enggak? Dah. Takut mati itu persiapan Pak untuk mati. Persiapan itu bukan siap kafan. Bukan siap kapas, kabur barus. Bukan siap kuburan, patoan. Siap mati yaitu mempersiapkan tobat kepada Allah daripada segala kesalahan, mempersiapkan dengan memperbanyak amal soh, soleh. Ya Allah. Pernah ngubur jenazah? Pernah ngubur jenazah, Pak? Mereka pernah hidup seperti sampean loh ya. Yang kamu gotong itu, yang kamu angkat itu pernah hidup seperti sampean. Yang kamu kubur pernah hidup seperti sampean. Tinggal sekarang gilirannya sampean digotong. Gilirannya sampean dimandikan, dikafani dan dikubur. Siap-siap. Sudah berapa kali hatam Quran selama hidup di dunia? Sudah berapa sudah berapa ribu sholat sunnah yang kamu lakukan? Sudah berapa banyak istighfar? Jangan-jangan nyedot rokoknya lebih banyak daripada istighfarnya? Jangan-jangan nonton TV-nya lebih banyak daripada baca Qur'annya? Banyak jangan-jangan dengarkan musiknya lebih banyak daripada dengarkan yang mengingatkan kepada Allah? Jangan-jangan cerita ngalor itu lebih banyak daripada berzikir kepada Allah. Jangan-jangan ngejar bola lebih banyak daripada pergi ke masjid ke majlis ilmu. Siap mati model begini demikian, persiapkan untuk mati dengan amal soleh. Yang membuat hati mati diantaranya nggak pernah khawatir tentang kematiannya, tidak pernah persiapan dengan amal soleh untuk matinya. Yang keberapa? Yang kelima. Wa ta'ala inna Syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kamu, kata Allah, musuh. Maka jadikanlah dia musuh kamu. Hadapi setan dengan bermusuhan Jangan mesra-mesraan sama setan, jangan akrab sama setan. Setan ini musuh kamu. tumu alal ma'asi. Maka kamu kok bisa sepakat sama setan atas perbuatan maksiat? Kamu tahu yang ngajak kamu maksiat itu adalah setan. Yang pengaruhi kamu maksiat itu adalah setan. Kok mau? Padahal setan itu musuhnya kamu. Kok mau? Sama dengan musuh berkata, sini lagi, ya, tak bunuh kamu. Iya, terima kasih gitu. Sama dengan maling berkata, Pak, di mana duitnya? Mau tak colong? Itu ada di situ gitu. Setan itu musuh kamu. Jangan mau dipengaruhi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jalurnya, jalannya, langkahnya setan. Kamu harus menentang. Dalam ayat yang lain inna syaitana lakum aduun mubin. Setan itu musuh yang jelas mulai nenek kamu pertama, kakek kamu pertama Nabi Adam. Setan itu belum pernah tidur. Setan itu belum pernah tidur. Rencananya setan cuma satu. Gimana kamu maksiat kepada Allah? La'aq'udannahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, tak tunggui manusia ini. Tak depi manusia ini. Saya akan selalu mengontrol manusia ini supaya nggak ngikuti jalan Allah. Ajaran agama tak pengaruhi dari muka, tak pengaruhi dari belakang, tak pengaruhi dari kanan, tak pengaruhi dari kiri. Dan kamu tidak akan mendapatkan ya Allah hambamu bersyukur terhadap nikmatmu. Wow, uh, rencana setan begitu. Untuk apa setan mempengaruhi anda? Tahukah anda? Apakah ada bayarannya? Enggak untuk dijadikan temannya di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Setan itu ngajak-ngajak temannya supaya eh, ngajak-ngajak manusia bermaksiat supaya menjadi temannya di neraka Allah. Lo kok gelem? Kok gelem? Kok mau? Kok menyambut? Ini yang membuat hati itu mati, saudara. Nomor berapa? Enam. Wa qultum nakhafun nar wa arhaktum abdanakum fiha. Kamu berkata, kami takut neraka. Tapi kamu justru menjerumuskan diri kamu ke dalam neraka. Saya takut neraka. Gimana takut neraka? Wes gitu dok. Tetap maksiat. Kamu itu jangan seperti laron. Tahu laron nggak? Laron itu melihat api itu enak. Karena itu kalau ada api nyerbu dia. Tapi terbakar. Dia merasa dalam api itu adalah satu kenikmatan. Begitu juga kita kadang-kadang ada orkesan, dia merasa, uh, ada kenikmatan di situ, nyerbu. Ada kemaksiatan, uh, datang, itulah laron itu. Nggak tahu bahwa di situ akan menjerumuskan dia akan neraka Allah. Jangan seperti laron, Pak. Loh, dilarang sama Nabi, dilarang sama Allah, malah nantang seberapa kekuatan Anda ini, kedotnya Anda ini seberapa. Ini yang rokok nanti, yang rokok nanti pulang, sampai sedot, kalau sudah menganga, coba masukkan ke mata. Yo ya, berasa nih. Bu, kuat, Beb. Di tangan aja nggak kuat, di kaki aja nggak kuat. Loh, nantang api neraka. Nantang api neraka, cek nekat kamu. Nanti ambil peniti, coba. Dijojo. Kulitnya. Wah sakit. Deh. Sama peniti aja gak kuat. Apalagi <coughs> ada neraka Allah. Jangan buat main-main ya. Urusannya serius. Ini bukan masalah penjara. Ini adalah neraka. Jangan menjerumuskan diri ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga berapa? Ketujuh, wa qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kamu berkata, kami pingin masuk surga, tapi kamu enggak beramal tuh masuk surga. Enaknya Surga dipikir poncol. Surga dipikir alun-alun. Surga itu tempat yang istimewa. Harus ada proseduralnya untuk masuk. Amalnya kamu itu diteliti sebelum masuk. Pingin masuk surga nggak mau beramal untuk masuk surga. Mana mungkin, Pak? Pingin panen tapi nggak mau nanam. Pingin makan nggak mau masak, pingin punya anak nggak mau kawin. Pingin masuk surga nggak mau beramal. Pingin alim nggak mau belajar, gitu. Ya nggak bisa amalkan yang benar yang ikhlas dalam amalnya sehingga bisa menjadi sebab kamu mendapatkan rahmat Allah dan masuk dalam zur surga yang keberapa yang kedelapan terakhir ya Wa idza kuntum min furushikum ramaitum uyubakum wara'a dhuhurikum waftarashtum uyuban nas amamakum. Kalau kamu bangun dari tidur kamu, bangun daripada kasur kamu, aib-aib kamu, kekurangan kamu, kesalahan kamu, kamu lempar jauh-jauh di belakang kamu. Tidak pernah kelihatan kesalahannya. Langsung kamu beber kesalahan orang di muka kamu. Kesalahan dia nggak pernah sadar, salahnya orang bangun tidur langsung. Setan Kurang ajar itu. Binatang itu. Loh. Koreksi diri kamu. Yang menyebabkan hati mati kamu hati kamu mati itu adalah diantaranya kamu bisa meneliti kesalahan orang tapi kamu tidak dapat melihat kesalahan diri kamu. Allah itu jika cinta kepada hambanya basarahu bi'uyubi nafsih Allah akan tampakkan kekurangan aib daripada dirinya sendiri bukan aib orang lain sak desa salah sak kota salah sak bumi salah dhewe itu yang bener ini nggak benar saudara delapan hal ini tak ulangi lagi ya pertama yang menjual hati mati Tahu kewajiban tapi tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, membaca Quran tidak mengamalkan isi isinya. Ketiga, mengaku cinta kepada Rasulullah tidak mengikuti sunnahnya. Keempat, menyatakan takut mati tidak ada persiapan untuk mati. Kelima, menyatakan setan Allah menyatakan setan itu musuh tapi dia sepakat untuk berbuat maksiat dengan setan. Ketiga, dia menyatakan takut neraka, eh keberapa? Keenam, dia menyatakan takut neraka, tapi dia menjerumuskan dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, dia tadi dia mengharap surga, tapi tidak mau beramal untuk sebab dia masuk sur surga. Kedelapan, dia tidak mau koreksi kesalahan dirinya tapi selalu membeber kesalahan orang lain. Faaskhatum, fas eh, Fa'askhattum rabbakum fakaifa sajibulakum. Dengan perbuatan itu semuanya, kamu membuat Allah murka. Kamu membuat Allah marah, tidak ridho. Maka dari mana Allah akan bisa mengijabai doa kamu? Karena itu, ah, kita jangan asal minta kepada Tuhan tapi kita tidak koreksi. Kenapa ya Tuhan tidak meng mengijabai doa saya? Loh kenapa? Kenapa kamu itu tidak jadi hamba yang diridhoi oleh Tuhan kamu? Loh banyak yang Allah kasih kepada kamu tanpa minta padahal kamu sangat memerlukan dan membutuhkan. Kamu minta hidup Dikasih sama Allah tanpa eh, kamu perlu hidup, dikasih sama Allah hidup. Walaupun kamu tidak minta. Kamu perlu mata bisa melihat, dikasih sama Allah mata bisa melihat. Walaupun kamu tidak minta. Kamu perlu kaki untuk berjalan, dikasih sama Allah kaki berjalan. Walaupun kamu tidak minta, banyak yang dikasih sama Allah tanpa kamu minta. Lah kok kamu ngerusulodok Nuntut sama Tuhan, Memangnya kamu yang jadi Tuhan? Koreksi diri kamu. Jangan-jangan kamu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba yang beruntung, jadikan orang yang beruntung, selamat, manfaat dunia sampai akhir